Jadi dari pentingnya Al-Fatihah ini sampai Allah mengatakan kosam tu solata dinamakan sholat karena ini kandungan pokok daripada asol asolat. sholat ini pokoknya ini. Nah di sini kalau kita lihat isi daripada ini. Nah, bahkan saudara-saudara bukan hanya masalah demikian sampai surat-surat Al-Quran, terutama Fatihah ini. Kalau kita kembali kepada hadis-hadis sahih, diriwayatkan oleh lima ahli hadis. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, lima-lima ini. Ada puluh orang sahabat. Penjelasan tiga puluhnya ini daripada syarih hadis. Kalau dalam hadis itu ada rombongan, poibah 30 orang dari sahabat Nabi itu berangkat dari desanya akan ke Medina. Waktu berjalan malam sampai di sebuah desa. Sampai di sebuah desa, kebetulan desa itu penduduknya kafir. Jadi kebetulan penduduknya kafir. Lalu mereka ini minta diterima sebagai tamu Nanti dapat ya sukuan apa maklum zaman itu. Tidak ada yang terima, tidak mau. Penduduk itu tidak mau. Karena penduduk itu kafir. puluh sahabat Nabi bertempat di situ, sampai di situ bermalam, minta supaya diterima sebagai tamu. Tidak ada yang terima. Akhirnya terpaksa hidup sendiri di luar, yang bikin gubuk sendiri. Malam ditakdir oleh Allah, kepala desa itu digigit ular. Digigit ular Digigit ular setengah mati, payang-payangnya sudah setengah mati. Carikan dukun-dukunnya pengobat-pengobat tidak bisa sama sekali. Tidak bisa mereka berunding dicoba-coba pada orang monco ini. Si pendatang ini tadi. Coba barangkali ada yang bisa mengobati. Datang di sana. Ini kepada sakit atau sakit. Digigit ular. Tidak bisa diobati dan sakit keras. Apa ada di antara sampel semua ini yang bisa mengobati? kebutuhan uh, eh, Said Al Khudri pemimpinnya itu sahabat itu Said Al Khudri dia kata iya ada bisa tapi syarat syarat minta saren jadi <laughs> minta saren minta minta bayaran gitu katanya tadi minta tolong nggak mau nggak boleh minta apa ya minta kambing ya boleh pokok asal sembuh baik baik datang mana sana Berangkat saat Al-Khudri, hadis sahih ini. Riwayat Khomsain. Datang saya. Saya datang mana? Oh, sudah mati-mati. Akhir pegang disuruh bacakan Fatihah. Dibaca Fatihah terus didoni. Disuruh. <laughs> Dibaca Fatihah disuruh. Diusap belas hilang sama sekali. Ka'annahu nasyita min iqal katanya itu. Seperti orang segera sudah satu unta berlepas dari ikatnya. Jadi sembuh babar belas habis sama sekali. Sehat afiat. Dari senengnya dikasih 30 kambing. Sudah dapat 30 kambing. Setelah dapat 30 kambing, sahabat-sahabat ini takut. Ini halal, apa haram. <laughs> takut ini. Tidak terus kuasa saja. <laughs> Padahal malam itu perlu. Takut ini, ini halal, apa haram. Sudah biar, jangan dipegang. Awas, ini. kita belum tahu begini ini boleh apa enggak akhirnya pagi sebelum subuh berangkat ke Rasulullah sama subuh apa di Medina habis subuh Nabi keluar diberi laporan ya Rasulullah ada laporan apa tadi malam begini begini kita jadi lalu bagaimana lalu kita subuh apa yang kamu gunakan fatihah itu saya gunakan subuh Nah, kok tahu kalau itu ya Nabi mengatakan kok tahu kalau itu ya kalau itu alat untuk nyuwuk kok tahu kau Ya sudah pokok saya sungguh. Lalu bagaimana? Dapat kambing 30. Ini bagaimana Rasulullah? Halal pada, Oh ya itu halal. Dan saya beri bagian. Ini Nabi minta bagian. Nah, itu halal. Wa dribuli sahman. Nah, Jadi fatihah itu begitu. Apalagi sahabat. Nah kalau yang tanya, nah, kok saya baca kak, kak mandi, ya itu sampean dibaca. <laughs> nah, ini. Tapi kalau ikhlas betul-betul benar-benar, insya Allah hasil. Nah ini sahabat Nabi betul kuat. Jadi dibacakan itu halal. Ini masalah. Jadi kejadian satu hadir ini bisa membekal hukum nanti. Jadi nanti bisa keluar hukum. Nah ini, tapi sampai jangan nanti pulang mengumumkan jadi tukang subuh. <laughs> nah itu. Cuma ini kita tahu bagaimana fadilahnya. Nah ini surat-surat itu. Ini berdalil hadis ini. Dan riwayat Khomsa tadi yang saya katakan. Loh, ini keistimewaan Fatihah. Apalagi ada hadis walaupun tidak kuat tingkatnya Fatihatul Kitab lima kuri adalah ini tingkatannya tidak kuat. Walaupun hadis tidak kuat diperkuat oleh hadis-hadis yang kuat. Jadi menjatil makna itu bisa kuat. Walaupun menjatil riwayat dan sanad kurang kuat, tapi menjatil makna bisa ku, bisa kuat. Nah, di sini persoalannya. Ini keutamaan keutamaan surat Fatihah. Bukan Fatihah saja, lain-lain juga ada. Jadi kita bisa kembali kepada ini. Nah, inilah keistimewaan keistimewaan. Nah, karena itu kalau kita sepintas dan masuk banyak. Kalau kita sepintas selalu kita baca keterangan-keterangan hadis langsung daripada Nabi Muhammad Alaihi Wasallam demikian itu bahwa kita tahu Fatihah itu dipilihkan oleh Allah untuk kita baca dalam tiap-tiap salat. Jadi maka ditentukan untuk kita baca pada tiap-tiap salat. Jadi dalam tiap-tiap kita salat kita baca. Di samping itu di mana kita perlu, kita berhajat, kita ada apa, kita baca Fatihah pun berdasarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun dianggap tingkatannya di bawah sahih tetapi toh diperkuat menjadi makna oleh kitab oleh hadis-hadis yang yang sahih. Nah, maka itu tidak salah. Kalau ada apa minta barokah Fatihah. Artinya bacakan sudah kita mendapat barokah alfa fatihah Nah, ini. Jadi ini pun berdasar. Nah, soal. Apalagi saudara-saudara, kalau kita lantas memasuki isi daripada artinya. Lalu surat Al-Fatihah sebagaimana dahulu pernah saya terangkan adalah tujuh ayat. Maka dikatakan as ulmatan. Dalam tujuh ayat yaitu tertibnya Bismillahirrahmanirrahim ayat daripada Fatihah. Lalu Alhamdulillah Rabbil Alamin sampai walam boleh. Ini terutama menurut kita madhab syafi'i. Yang mana dulu sudah pernah saya jawabkan dalam pertanyaan bahwa Bismillahirrahmanirrahim ini adalah ayat daripada Fatihah berdasarkan pun beberapa hadis dan Imam Syafi'i mengambil ini. Bahkan merupakan ayat daripada tiap-tiap surat. Maka kita sebagai orang-orang yang bermadhab syafi'i nomor satu. Tiap-tiap salat, satu rokaat kita harus baca fatihah. La aliman liman lam di bi fatihatil kitab. Ini kita syafi'iyah. Mungkin ada mazhab lain. Contohnya mazhab Abu Hanifah. Mazhab Abu Hanifah kalau orang sembahyang nggak baca fatihah pokok baca Quran cukup karena dia pakai dalil faqra'u ma yatasara minal Qur'an. Ini mazhab lain Abu Hanifah. Pengertiannya begitu. Nah, pengertian kita kita sebagai orang-orang mazhab Syafi'i. Nah, dalam penjelasan-penjelasan Asy-Syafi'i, penjelasan-penjelasan ulama Syafi'iyah berdasarkan berdalil Al-Qur'an dan hadis juga pengertian-pengertian dan cara-cara yang sudah diterangkan. Kita tiap-tiap rokaat harus kita membaca Fatihah. Dalam kita membaca Fatihah harus kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita membaca Fatihah tanpa Bismillahirrahmanirrahim, berarti Fatihah ini ku, kurang. Karena wal basmalah itu ayatun minha. Pun ini berdalil. Nah, di sini masalahnya. Saudara-saudara, apa perbedaannya sedikit? Apakah mereka itu yang mengatakan ini daripada surat Bismillah itu yang akan ketidak Apakah mereka bertentangan soal kekuraniannya? Bukan. Bukan soal kekuraniannya. Kalau orang bertentangan tentang kekuraniannya, yang itu dari Quran atau tidak soalnya, ini bisa kufur. Tidak ada orang mengingkari ayat daripada Al-Quran. Tetapi kenapa ada masalah khilaf dalam masalah bismillah ini? Bukan soal itu. Soalnya pengambilannya. Karena umpama kita ambil orang-orang Maliki, ama Imam Malik dan Abu Hanifah. Bismillahirrahmanirrahim, semua mengakui bahwa ini ayat daripada surat Naml. Betul-betul karena ada. Sudah. Tapi dalam penjelasan secara tawatur dari pembukaan surat tidak. Dalam sini yang ada. Kalau Abu Hanifah, kalau begitu, kalau ini tidak ada kekuatannya, di lain tempat sini di sini lain tidak masuk. Jadi tidak dianggap surat ayat daripada surat itu. Tapi Imam Syafi'i tidak. Kalau sudah ini ada kekuatan tawatur dan tahu Bismillahirrahmanirrahim memang ayat dari Al-Quran, sedangkan di sini dibaca oleh Rasul dan ditulis oleh sahabat, ini pun diperkuat. Kalau begitu ini termasuk ayat daripada surat itu. Nah, ini cara pengambilan untuk mudahnya. Kita bisa melihat di kitab-kitab ulumul qiraah, qiraat Al-Qur'an. Di situ saja sudah bisa tunjuk, apalagi penjelasan-penjelasan tafsiran. Nah, jadi jelas bagi kita orang-orang Syafi'iyah bahwa bismillahirrahmanirrahim ini termasuk ayatun minal Fatihah. Nah, jadi kita harus membaca Fatihah itu dengan bismillahnya terutama di dalam kita melakukan salat. Ini satu. Kedua, di dalam tiap-tiap kita salat menjadi imam atau makmum atau sebagian sendiri al-muqtamad dalam madhab syafi'i pun harus kita baca masing-masing. Nah, ini al-muqtamad dalam syafi'i walaupun kita jadi imam. Eh, apa? Walaupun kita jadi mak makmum harus kita baca al-fatihah jadi jelas bidang itu. Saudara-saudara, kalau orang bertanya, lah mengapa kita kok masih kantil dengan kata-kata madhab syafi'i dan sebagainya? Insya Allah kalau kita sudah masuk dalam masalah fikih, insya Allah di sana saya terangkan bagaimana adanya masalah-masalah itu. Jadi lebih khusus penjelasannya. Nah, di sini kita hanya masuki penjelasan daripada pengertian-pengertian ayat-ayat itu sendiri. Jadi jelas bahwa Bismillahirrahmanirrahim ayat daripada Al-Fatihah. Nah, Kemudian